Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du Alhamdulillah pada kesempatan petang ini badal maghrib malam Kamis 3 Februari 2021 kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan kitab Al-Akhbar As-Sahihah fi Ahkami Siyami Ramadan yang mana pada kesempatan hari ini kita masuk kepada sesi ke-37 dan di sesi ke-37 ini kita masuk kepada bab bagaimana cara mengetahui masuknya bulan Ramadan dan kita akan masuk kepada pasal yang kedua. Maka sebelum kita masuk kepada pembahasan dipersilahkan kepada ikhwanuna untuk mentasmi al-matan barakallahu fikum. Bismillah. Qala al-muallif Thank الباب السابع أو atau al bab yang keenam ahkamu di Ramadan perkara-perkara fikih yang berhubungan dengan masuknya bulan Ramadan dan padanya pasal-pasal maka di bab yang keenam ini tentang permasalahan fikih bagaimana masuknya bulan Ramadan bab ini sangat luas maka penulis memberikan pasal-pasal di dalam dunia di dalam kitab maka di pelajaran yang lalu telah kita masuki pasal yang pertama al aslu fi sya'ban aw ramadan yakuna tis'an wa isrin bahwa asal dari bulan di dalam Islam baik bulan Sya'ban, baik bulan Ramadan, baik bulan Syawal ataupun yang lainnya seperti sekarang Jumada Tani dan nanti masuk kepada Rajab. Semuanya asalnya itu 49 hari. Kita lamakan dengan 10 hadis. Yang mana dari 10 hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwa permasalahan jumlah hari di dalam satu bulan adalah hanya 29 hari. Dan pendalilannya di dalam hadis sebutkan dari hadis Aisyah dan hadis Atik dan hadis Jabir bin Abdullah dan hadis Ummi Salamah dan hadis Umar bin Khattab dan Abi Waqqas. Maka di sini semuanya menceritakan tentang bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan ailah ataupun mengembargo dari istri-istrinya masuk kepadanya Aisyah dan Hafsah dan Ummi Salamah maka Nabi bersumpah untuk tidak masuk kepada menggilir mereka dalam waktu satu bulan. Yang jadi poin di saat selesai hari ke-29 Nabi masuk yang pertama kepada Aisyah. Maka di sini Aisyah meskipun dia senang gilirnya yang pertama dan dia sudah rindu dengan Nabi karena Aisyah istri yang paling dicintai oleh Nabi ini sesuai dengan nas dari Abdullah bin Amr ibn al-As yang diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim di saat ditanya Nabi oleh Amr ibn al-As Ya Rasulullah siapa yang kau paling cintai? dari laki-laki Abu Bakar ataupun siapa perempu, siapa yang engkau cinta yang ya Rasulullah langsung berkata Aisyah. Nandakan ini yang ada di dalam hatinya. Kemudian min rijal ya Rasulullah, dari laki-laki bapaknya. Maka di sini menjadi pendalilan bahwa Aisyah orang yang paling dicintai oleh Nabi dari istri-istrinya dan ini perkara yang real dan mubah meskipun istrinya ada sembilan pada saat itu ataupun ada tiga belas, maka yang ada di dalam hatinya, misalnya yang paling menonjol adalah Aisyah, ini tidak apa-apa. Namun tetap harus adil ke istri-istri yang lainnya. Aisyah di sini sangat senang di saat pertama kali Nabi mengembargonya datang kepada Aisyah namun dikatakan oleh Aisyah, "Wahai Rasulullah, aku telah menghitung hari innaka aqsamta an la tadkhula alaina syahran wa innaka dakhalta min is'i wa isrin." Wahai Allah, apakah kamu telah mengatakan kepada kami bersumpah satu bulan? Maka sekarang 29 hari. Poin pendalilannya, inna sahra tis'un wa isrun. Maka wahai Aisyah, satu bulan di dalam Islam itu ada 29 hari. Maka inilah emang yang ada 10 hadis semuanya menjelaskan bahwa satu bulan itu di dalam hari. Lalu apakah boleh lebih? Jawabnya boleh. Kapan? Di saat tidak terlihat hilal. Maka digenapkan menjadi 30. Ini di dalam Islam. jadi bedaan. Apakah besok misalnya Ramadan atau tidak? Malam ini malam 30. Genap 29 hari siang tadi Syakban misalnya. Maka besok Ramadan atau tidak? Kembalikan ke pemerintah mereka yang akan mencari dan pemerintah kita MUI dan perintah dari Presiden kita agar mencari titik-titik untuk melihat hilal. Maka banyak dari puluhan titik di seluruh Indonesia. Bukan hanya di Sumatera, tapi titik-titik di Jawa, titik-titik di Kalimantan, dan juga di tempat-tempat yang lain. Kemudian disimpulkan malam itu bahwa di beberapa titik kebanyakan tidak melihat hilal. Ada dua titik tidak bisa dianggap yang hanya mereka mengatakan besok genap 30 hari Syakban. Jadi bagaimana diumumkan besok belum Ramadan. Atau kebanyakan kalau tidak diumumkan, ya, dibiarkan. Berarti besok apa? Masih Syakban. Maka diumumkanlah besoknya apa? Kemarin itu 30 genap, maka besok Ramadan. Tidak ada syak lagi. Maka inilah cara mengetahui bulan Ramadan. Tidak dengan melihat kalender. Dilihat di kalender 2021 Padahal kalender-kalender sekarang sudah lima tahun yang akan datang kuat. Maka di tanggal misalnya, 3 eh, Maret puasa. Tidak. Hitungannya adalah dengan pertama tentang permasalahan satu bulan di dalam Islam 29 hari. Maka berbeda dengan tarikh Masehi ataupun bahasa Inggrisnya disebut Georgia tarif Georgia ataupun e, penghitungan Georgia, maka ini yang dinamakan Masehi. Maka mereka kebanyakan 30 hari ataupun 31 dan bisa jadi 29 hari di bulan Februari saja. Maka di bulan ini senang ya pegawai negeri. Gajiannya cepat. <laughs> Tanggal 29. Maka inilah bahasan di yang pertama. Maka kesimpulan di pasal yang pertama, kalau kita simpulkan, kita ambil faedah dari hadis-hadis dari pasal yang pertama, pertama, asal dari jumlah satu bulan di dalam Islam adalah 29 hari. Dan boleh ditambah satu hari menjadi 30 dengan syarat tidak terlihat hilal. Bulan apa saja. Dan ini pendalilannya seperti hadis yang terdahulu dan kita wakilkan dengan hadis Abi Hurairah yang ada di matan karena lafaznya lebih jelas. Dikatakan oleh Nabi bahwa jika kalian ingin melihat hilal Ramadan, lihatlah hilal dan puasalah dengannya. Namun kalian tidak melihat hilal maka genapkan salatina yauman. Dan juga di dalam hadis Abi Hurairah, masunna ala ahdi Rasulillah tis'an wa isrina akthar mimma sunna salat. Maka tidaklah kami berpuasa di zaman Nabi 29 hari dan paling banyak 30 hari. Karena apa? Tidak melihat hilal. Maka ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua di hadis-hadis yang kami sebutkan tadi, yang 10 hadis, an yataharral muslim hilal Ramadan au Syawal pada hari ke-29 malam 30 bahwa setiap muslim ya taharok, siap-siap di hari ke-29 misalnya sekarang 29 Sya'ban hari ini. cok Ramadan atau tidak. Maka perhitungannya seperti itu. Begitupun di saat sekarang malam ini Ramadan. Eh, hari ke-29 malam 30. Taruh. Taruh maknanya mencabar. Besok id ataupun bukan seperti itu apa-apa mengingin tahukan karena besok persiapan sholat id atau tidak, ada pun perkakutnya id atau tidak itu urusan pemerintah. Lebih baik seperti itu. Namun kita masalahnya kita ini besok mau persiapan untuk id, maka mencari khobar itu tidak apa-apa. Maka ini per poin yang kedua, bahwa kita nataharro, kapan masuknya Ramadan, di malam ke-30 selesai dari 29 hari, maka apakah masuk bulan baru? Berarti besok tanggal 1, baik Syawal ataupun Ramadan, atau besok digenapkan 30. Pendalilannya seperti hadis Ibnu Umar, di mana Nabi Muhammad SAW menyebutkan asyahru tis'u wa isrun laylah fala tasumu hatta tarahu fa in alaikum fa aqilul iddah Yang maknanya bahwa satu bulan itu 29 hari. Maka puasalah dengan melihat hilal. Dan berbukalah yakni sawal masuk dengan melihat hilal. Jika tidak terlihat fa in guma alaikum akmilul iddah salahin. Sempurnakan satu bulan menjadi tiga. Maka ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga dari hadis yang kita bahas tadi. Di mana di hadis ada jelas dari siapa sahabatnya? Siapa? Sa'ad ibn Abi Waqqas. Dikatakan, Nabi mengatakan satu bulan itu sepuluh Kemudian hakada. Berarti berapa? dua puluh Kemudian hakada. Berarti dua puluh sembilan Itu asal satu bulan. Boleh ditambah menjadi tiga puluh jika tidak terlihat bulan. Kemudian di sini ada soal. Bagaimana jika seseorang melaksanakan puasa hari ini dia biasa berdagang ke luar negeri. Hari ini dia di Jakarta atau di Indonesia. Kemudian di bulan Ramadan. Sepekan yang kedua dia bisnis di Cina, membawa barang ke Cina. Dan tetap puasa, perjalanan karena muda Dia ingin misalnya perjalanan itu puasa aja karena di kapal, di hotel, tidak ada masyarakat. Kemudian setelah itu pergi ke Imarat. Setelah itu dia mertuanya di Yaman, pergi ke Yaman. Maka dalam Ramadan ada empat negeri dia jalani. Dan dari empat negeri ini, terutama di awal dan di ujung yang nanti benar. Di Indonesia misalnya, saat bulan malam ini. Tapi di Bandung, lihat. Akhirnya pas dia di ujung-ujungnya hari terakhir Ramadan di Yaman, ternyata di Yaman misalnya dia datang di sana lebih dahulu dari Indonesia. Idnya misalnya. Setelah dihitung-hitung-hitung, saya di Indonesia puasa sekian, di Cina sekian hari, di Imarat sekian hari, di Yaman karena lebih cepat melihat hilal dari Indonesia, besok yang harusnya puasa seperti di Indonesia enggak, di Yaman besok sudah Id. Dan dia ditinggal di Yaman. Dan yang rojah mengikuti ahli bilad, mengikuti di mana dia duduk, tidak ah saya mengikuti Indonesia padahal dia tinggal di Yaman. Seperti di sini sebagian ikhwas ah ikut dia. Padahal pemerintah Indonesia besok itu ah ikut Saudi kapan besoknya lagi misalnya. Maka diikuti pemerintah Yaman. Setelah dihitung jumlahnya ada 20 hari. Nah, soalnya di sini bagaimana? Apakah puasa dia cukup 20 hari, 28 hari ataupun bagaimana? Apa jawabannya? Barang siapa yang faidah yang ketiga ini sekarang? Barang siapa yang berpuasa jumlahnya 28 hari, karena tadi contoh kasusnya orang ini sakar, sakar, sakar, maka lazim mengkodok sakari. Tidak dihitung puasa Ramadan full. Jadi 28 kurang dari maka dari sini karena Nabi satu bulan itu demikian demikian demikian 29 jumlahnya inama syahru wa isun maknanya sahar di bulan, Islam itu ada 29, paling sedikit 29. Ditambah satu karena tidak melihat hilal, tidak apa-apa. Karena itu di syariah. Namun kurang dari 29, hanya 28 hari puasa karena dia safar, berpindah-pindah tempat. Dihitung ternyata 28, maka tidak apa-apa. Besoknya, misalnya malam ini dia datang ke San'a, di ibu kota San'a, di mertuanya. Eh, anakku besok id kata mertuanya. Haid. Jadi nggak ada puasa, nggak ada. Dihitung, saya masih 28 hari. Apakah besok ikut id? Jawabnya ikut id. Kemudian besok yang kurangnya bisa dibayar di hari yang lain. Hasil kaidah yang ketiga barang siapa seseorang yang berpuasa 28 hari maka tidak cukup membayar kodok satu hari yang lain. Kenapa? Karena lafaz di dalam hadis inna masyahru tis'uwa bulan satu bulan itu 29 hari maka harus dia membayar sehingga menjadi 30. Inilah faedah yang bisa kita berikan dari hadis-hadis yang telah kita lalui. Sekarang kita masuk kepada pasal yang kedua. Al-faslu tsani yadkhuluhuma bi yatil hilal tidak ta'abbara Fa Islam salasina yauman. Maknanya maksudnya bulan Ramadan itu dengan melihat kepada hilal. Maka kalau tidak terlihat hilal faisam Islam salasina yauman, maka disempurnakan digenapkan hari itu menjadi Kemudian penulis di sini menyebutkan hadis yang hampir sama lapetnya. Kita baca satu, dua, tiga hadis yang jelas, hadis-hadis yang derajatnya jelas, mutafakun alaih, atau berkesendirian Imam Bukhari, atau berkesendirian Imam Muslim. Dalil yang pertama dari Abdullah bin Umar mutafakun alaih, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dakara Ramadana, la tasumu hatta tarawul hilal. Wala tukiru hatta tarauhu fa in huma alaikum faqdirulahu. Maka di hadis Ibnu Umar Nabi menyebutkan tentang masuknya bulan Ramadan tidak boleh berpuasa kecuali dengan melihat hilal masuk hilal bulan Ramadan puasa. Dan tidak boleh berbuka maknanya hari Id kecuali dengan melihat. Jika terlihat bukalah masuk hari Id puasa selesai. Namun jika kalian tidak melihat hilal di malam tadi, setelah selesai 21 29 hari Ramadan, maka kita melihat hilal Syawal tidak terlihat. Dan keputusan pemerintah seperti itu, maka apa digenapkan Ramadan menjadi 30 hari. Sehingga di hari di hari di hari esoknya pasti masuk kepada satu Syawal. Tidak ada keraguan lagi. Maka inilah hadis Abdullah bin Umar. Semakna dengan ini dari hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza itu hilal fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'afiru fa in gumma 'alaikum fa salatina yawman." Yang berpuasa dengan melihat hilal dan id dengan melihat hilal jika terhalang oleh mendung maka dijadikan hari itu 30 hari. Dan di hadis Ibnu Abbas juga diriwayatkan oleh Imam Muslim disebutkan inallaha qad amadahu bi maka Allah telah menjadikan perintah puasa dan berbuka maksudnya sawal itu dengan melihat kepada hilal. Fa'in ubmiya alaikum milu al-iddah maka jika tertutup oleh mega mendung maka cukupkanlah satu bulan 30 hari. Maka berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, inawaha maddahu liru'yah bahwa lailata bahwa lailatin ra'aitumu maka di satu hari menjadi 30 hari maka hadis-hadis yang mengatakan dan ke dari Ibnu Abbas dan juga dari Abu Hurairah yang mutafakun alih dari Ibnu Umar dan yang setelahnya datang dari Ashabu Sunan dari Hudaifah dan Ibnu Abbas dan Jabir dan Talak Ibnu Ali dan Aisyah dan juga Ibnu Abbas dan Abi Hurairah maka derajat-derajatnya derajat yang sahih li ghairi ataupun hasan li ghairi maknanya bisa jadi dhaif namun dengan hadis-hadis yang mutafakun alaih tadi dari Ibnu Umar dan berkesendirian dari Muslim dari Abi Hurairah dan Ibnu Abbas maka di sini tidak perlu kita menyebutkan hadis-hadis ini semuanya. Karena maknanya sama. Tinggal dilihat yang jelas di sini wajah pendalilannya hadis umdah diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari Muslim dari Ibnu Umar dan hadis Abi Hurairah diriwayatkan oleh Imam Muslim dan hadis Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kesimpulan dari pembahasan pasal yang kedua bahwa kita melihat kapan masuknya bulan Ramadan itu dengan melihat hilal. Maka di sini bantahan kepada orang-orang yang beriktimad masuknya bulan Ramadan cukup dengan melihat kepada kalender. Maka tidak bisa. Harus melihat kepada hilal. Jika terlihat hilal pada malam ini, hari ke-29, besok hari 30, terlihat hilal atau tidak, ternyata langit jelas. Terlihat hilal di waktu maghrib. Cara melihatnya seperti itu. Dilihat di pinggir pantai, di saat di ufuk barat matahari tenggelam, maka akan timbul hilal. Itu kata mereka. Kita juga belum pernah lihat kata mereka seperti itu. ya kalau hilal sudah tampak. Maka berarti besok masuk kepada Ramadan. Berarti tidak usah digenapkan 30 hari karena terlihat. Sehingga besok hari ini selesai 29, besok masuk bulan baru, the new moon. Bulan Ramadan berarti puasa besok. Namun jika maghrib memang tidak terlihat mendung. Di pantai dilihat tenggelamnya matahari pun tidak tampak tenggelam karena maka ya sudah hukumnya digenapkan menjadi 30 hari. Paham ya? Maka ini pasal yang ke dua. Masih ada waktu? jawab. Hmm. Berarti kita cukupkan untuk soal jawab sekarang. Soal jawab sedikit. Sedikit soalnya tapi jawabnya panjang. Biasanya itu dibacakan Hmm. Alhamdulillah pertanyaannya kelinci, lelawa dan buaya. Tidak ada memakan Tyrannosaurus, ya. Bismillah. Ketahuilah ya ibadah Allah tentang permasalahan pertanyaan yang disebutkan di sini tentang apa hukumnya memakan buaya, apa hukumnya memakan kelinci, dan apa hukumnya memakan kelawar. Maka ketahuilah bahwa asal dari kaidah di dalam Islam bahwa Allah telah menghalalkan dari perkara-perkara yang dihalalkan. Dan Allah telah mengharamkan dengan belas perkara-perkara yang diharamkan. Maka jika tidak ada dalil tentang pengharamannya, maka dia itu halal. Maka masuk kepada faidah ucapan Allah Jalla wa Ala lakum saydul bahr wa ta'amu mata'an lakum bahwa telah dihalalkan bagi kalian saydul bahr maknanya binatang-binatang tangkapan dari laut wa ta'amuhu mata'an lakum makanannya itu mataan lakum dihalalkan bagi di kalian. Ini permasalahan buaya yang bertaring. Dan ini pertanyaannya, apa hukum memakan buaya? Buaya itu bertaring. Dan dia hidup di air, baik air yang asin ataupun air yang tawar. Ada buaya hidup di air asin, ada buaya muara. Dan ma'ruf diketahui oleh orang-orang yang tinggal di muara bahwa buaya-buaya ini masuk ke laut namun tentunya tidak kepada samudra namun dia hidup buaya-buaya muara ini wallahu a'lam kalau Darwin ada dia akan mengatakan sudah berevolusi paru-parunya ada insangnya sekalian ada paru-paru justru kata Darwin dari evolusi alhasil Allah berikan kemampuan karena dia hidup di muara di sini air tawar di sini air asin berenang ke air asin jarak kiluan meter. Itu tersaksikan oleh orang yang tinggal di muara dari seperti dia bisa bernapas di air tawar dan juga bisa bernapas di air laut. Maka jika begitu bisa dihukumi dia adalah saidul bahar. Ila lakum saidul bahar. muhu mata'an lakum. Bahwa dia itu adalah binatang dari laut dan makanannya halal bagi kalian. Maka ayat ini menjadikan pendalilan bagi beberapa ulama yang menghalalkan buaya. Maka buaya itu terjadi istilah di kalangan para ulama. Dan istilahnya dari semenjak dahulu. Namun yang antum bisa dengar fatwa-fatwa ulama sekarang seperti ulama muasirin Asyikh Ibnu Baz dan Asyikh Ibnu Ibnu Uthaymin rahimahumullah dan juga lajnah Adaimah mereka mengatakan bahwa buaya itu halal. Pendalilannya seperti ayat tadi. Hila lakum sayidul ba'ar Wa ta'amuhu mata'an lakum. Bahwa binatang-binatang yang hidup di laut itu halal. Dan makanan bagi kalian. Adapun pendapat dari ulama Imam Asy-Syafi'i dan pengikut Imam Ahmad yakni Al-Hanabilah dan Al-Hanafiyah semuanya mengharamkan buaya. Yang mana pendalilan haramnya juga di dalam hadis yang mutafakun alaih karena mempunyai taring untuk berburu dan juga mempunyai cakar. Dan di dalam hadis yang mutafakun alaih dari Ha'labah al-Hasani berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an akli kulli dinabin minas siba bahwa Nabi telah melarang memakan binatang-binatang seluruh binatang buas yang mempunyai taring. Dan begitu pun datang di hadis Abi Hurairah bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Kullu dinabin minasiba fa'akluhu haram." Maka seluruh binatang yang mempunyai nab, makna nab adalah haring dari predator, maka memakannya adalah haram. Dari dua istilah ulama di sini, maka silahkan dalam permasalahan hilaf ini kita tidak menginginkan saudara-saudara untuk bertaklid saya sudah menyebutkan dalilnya. Pertama, dalil tentang dia itu kalau binatang laut, maka halal. Meskipun bertaring. Seperti ikan hiu bertaring atau tidak? Enggak. Bertaring. Ikan lele? <laughs> maka ikan hiu bertaring, di hadis tadi disebutkan dari Al-Hasani dan Abi Hurairah semua binatang predator yang bertaring hukumnya haram. Itu di mana? Di darat. Karena kalau di laut sudah dikhususkan oleh ayat ini. Di mana uhilalakum sayyidul bahar dihalalkan bagi kalian durian laut wa ta'amuhu mata'an lakum dan makanan maka eh, dan binatang-binatang di laut itu halal bagi kalian. Lalu bagaimana dengan hadis-hadis semua binatang predator mempunyai taring halal itu di darat. Maka nah, oleh sebab itu, kita berburu mendapatkan ikan hiu bertaring. Maka hukumnya halal untuk dimakan. Kalau dapat megalodon, halal apa tidak? Halal. Kalau ada. Kalau nggak ada ya sudah. Alhasil, di sini kembali kepada permasalahan kepada diri kita secara ikhlas menghukuminya. Kita dapati buaya misalnya. Di mana buaya itu didapati? Di sungai Dareh ataupun di sungai apa? Batanghari. Ada seorang yang kebetulan mendompleng emas menemukan buaya. Buayanya sudah teler kena kena dompleng. Akhirnya ditangkap. Nah, kemudian dia mencari fatwa. Apa yang mau difatwakan di sini? Haram atau halal? Silakan. Kan dalilnya udah saya berikan. Awalan nanti, Haram atau halal? Haram. Ada yang bilang halal? Tadi Syekh bin Baz mengatakan halal. Ibnu Utsaimin halal. Aina daliluk halal? Baik, hadal fil bahar. Al-an e, sungai Dareh ataupun sungai Batang Hari laut karena itu tadi disebutkan buruan laut itu halal. Wa ta'amuhu mata'an lakum makanannya binatang di laut itu Rangkau berburu di Sungai Dareh ataupun di Sungai Batanghari. Buaya Batanghari. Halal. Nah, di sini kembali kepada pendalilan tadi. Jika memang dia jelas dari buaya tangkaran seperti di Kalimantan waktu kami ziarah ke Kalimantan, maka ziarah juga ke tempat penangkaran, penangkaran buaya besar-besar buaya muara dan sebagainya. Maka buaya-buaya itu halal apa haram kalau dimakan? Karena di luar sangkar ada yang lagi bakar satu buaya dan dijual satu buaya. Semua orang nggak ada yang beli kecuali yang korban iklan. Apa? menguatkan Mr. P. Nah, itu korban iklan semua itu. <laughs> Alhasil buaya saya terserah mau menghukumnya atau kalau memang misalnya kita dapat buaya itu di, kita mancing di laut kemudian dapat gejala, insya Allah kepada saidul bahar wa ta'amuhu mataan lakum. Namun jika kita dapat di sungai Dareh ataupun di sungai Batanghari buaya tersebut, maka bagaimana kita mau mengatakan ini dari laut? Ini adalah buruan laut yang dihalalkan di Al-Quran. Maka masuk kepada keumuman hadis Abu Sa'labah al khashani dan hadis Abi Hurairah, "Kullu dinabin minas siba fahuwa haram." Seluruh binatang-binatang dari predator yang mana dia itu dalam keadaan mempunyai taring untuk merobek mangsa maka haram. Maka terserah mau haram atau halal. Begitu kita memberikan tidak mengajak untuk berkati buta. Harus begini, harus mengikuti fatwa saya hasil itulah yang ada. Kemudian berpindah kepada kelinci. Bagaimana kelinci? Halal ataupun haram? Kita lihat sifat-sifat kelinci. Kelinci adalah binatang yang bertaring atau tidak? Bertaring. <laughs> Dan bercakar atau tidak? Bercakar. Maka bagaimana di sini dia tidak bertaring dan dia bercakar maka bagaimana hukumnya? Untuk permasalahan ulama menyebutkan dia bertaring maknanya dia predator memakan dengan taringnya. Dan dia bercakar karena di beberapa riwayat dari Ibn Abbas juga wadun wadu mahladin minasiba haram. Dan binatang-binatang yang mempunyai cakar dari binatang buas haram maknanya dia memakan dari binatang buruannya dengan dicabik-cabik dengan cakarnya. Seperti apa? Burung elang dan burung-burung yang mencabik-cabik ataupun binatang-binatang yang mencabik dengan cakarnya seperti apa biawak misalnya. Maka di sini apakah masuk kriteria kelinci itu permasalahan yang haram dari kriteria al hadis Abi Hurairah, hadis Ibnu Abbas, apakah mempunyai taring? Tidak. Mempunyai cakar? Mempunyai. Namun apakah dia itu dengan cakarnya tidak ya, tidak untuk memotong-motong daging. Tidak makan Maka di sini dari segi dohir kelinci ini adalah dari segi dohir dari hadis tadi tidak mempunyai karin dan mempunyai cakar namun tidak untuk berburu yang dimaksudkan mempunyai cakar untuk berburu, untuk merobek seperti elang, raja wali merobek, memangsa cakar dirobek-robek, dimakan dan sebagainya. Maka di, di sini yang permasalahan tentang permasalahan kelinci maka telah datang hadis yang lain Kalau masalah permasalahan hadis dia tidak mempunyai taring itu sudah jelas. Namun telah datang hadis yang mana hadis ini dari sahabat Anas bin Malik pengakuan. Hadisnya tentang permasalahan ini saya ingin menjelaskan dari tetapi yang jelas telah datang hadis tentang penghalalannya. Telah datang hadis dari Anas bin Malik. Anahu say, anahu sayadu arnaba. Bahwa Anas bin Malik dia merupakan pemburu kelinci. Wa atabiha ada Tolha. Kemudian diberikan kepada Abu Tolha. Pada bahaha. Pada asa diwarikiha wa fahdaiha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa'ataitu biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqabalahu. Maka setelah disembelih, maka setelah itu diberikan bagian paha dan bokong dari daging kelinci itu, maknanya bokong tentunya paha atas kita katakan. Bagian bokong maknanya paha atas dari kelinci dikirimkan ke Nabi dan beliau menerimanya. Maka hadis ini menjadi pendalilan tentang permasalahan halalnya kelinci karena Nabi menerimanya. Maka disebutkan oleh Imam An-Nawawi di syarah Sahih Muslim karena hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa makan daging kelinci halal dan ini pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad dari madhab yang empat dan kebanyakan para ulama. Dan tidak ada yang mengharamkan kecuali mereka orang-orang Rafidah. Maka dari kelucuan kelompok Syiah Ar-Rafidah di soal jawab mereka ada di YouTube. Wahai imam, pakai ban hitam imamnya. Apa hukum memakan kelinci haram? Memakan kelinci adalah haram. Dengan dalil apa? Mengharamkan kelinci dengan dalil datang hadis-hadis. Yang jelas hadis-hadisnya tidak sahih, hadis palsu. Orang-orang Syiah hadisnya tidak ada sanad. Datang dari Ahlul Bait, Katanya datang dari Ali ataupun Hussein. Tidak jelas sanatnya. Mereka berkata, mereka tidak tanggung-tanggung mengatakan ini dari Ali, ini dari Hussein. Sebaliknya Ali, Hussein gak ada, Abu Hurairah. Mereka benci. Gak ada hadis Aisyah, mereka benci. Hadisnya kembali kepada Ali, Hussein, ataupun Fatimah, ataupun imam-imam mereka. Maka mereka mengatakan, diriwayatkan dari Ali ataupun dari Hussein, bahwa kelinci itu haram dimakan. Kenapa? Karena mamsu. Yang mana kelinci itu dari binatang-binatang ini ilahnya, pendalilannya. Karena kelinci itu dari binatang yang berasal dari perubahan bentuk. Asalnya adalah dari manusia yang diadab oleh Allah. Seperti halnya keadaan orang Yahudi yang diubah menjadi kera dan babi. Jadi <laughs> tidak boleh makan e, kelinci. Jadi masuk teori Darwin juga. Berevolusi katanya. Jadi nggak boleh dimakan. Adapun masalah pertanyaan yang terakhir, pertanyaan masalah kelelawar. Maka permasalahan kelelawar telah diharamkan oleh para ulama dari madhab Imam Ahmad dan Syafi'i. Adapun Maliki memakruhkannya. Maka mereka berpendapat tentang pengharaman ini seperti Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan diikuti oleh Abu Hanifah seperti datang di dalam hadis Ibnu Abbas. Nah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam antuli dinabin minasibah wa di maklabin minat tarim. Nabi melarang untuk memakan binatang yang mempunyai taring untuk berburu dan mempunyai cakar dari burung-burung untuk memangsa mangsanya, menangkap mangsanya dan mencabik-cabik. Sekarang ini Papua ulama seperti itu. Saya mau bertanya dari apa yang mungkin kalian semua mengetahui, apakah benar kelelawar itu makan daging dan makan dengan cakarnya seperti burung-burung elang raja wali? Hah? Tergantung antum pengetahuannya sebagaimana. Ini Imam Ahmad mengharamkan, Imam Syafi'i mengharamkan, Imam Abu Hanifah Malik mengharamkan. Makan buah. Tidak pernah melihat makan binatang. <laughs> ada jenis-jenis yang besar dan ini ada di YouTube juga kelelawar yang besar itu terutama di seperti di sungai-sungai Amazon mungkin di sungai-sungai yang besar Kalimantan dan sebagainya dan mungkin juga mereka memakan seperti itu, itu mereka seperti elang di malam hari. Ada katak, maka ditangkap. Kemudian dicabik-cabik dan dimakan. Bertaring dan berkuku. Jika seandainya tidak bertaring, maka intinya bisa untuk makan daging tersebut. Kemudian memakan ikan, berburu ikan. Dan itu ada YouTube-nya kelelawar di sebagian sungai Amazon. Kalau alam mungkin di Indonesia juga tidak jauh. Karena sama-sama binatang. Dan karena kalian juga belum pernah hidup di, di hutan. Kalau hidup di hutan lihat mungkin ada melihat seperti itu. Yang mana di YouTube ada videonya. Dia berburu ikan, mengambil ikan seperti elang mengambil ikan di sungai. Kemudian dibawa ke tempat dicabik-cabik dan dimakan. Maka dari sini bagaimana? hukumnya masuk kepada kuludina bin wadi makhlabin minatair haram. Hadis Ibnu Abbas yang mutafukun alaih ataupun diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam maka dari binatang-binatang yang diharamkan mempunyai taring ataupun mempunyai cakar dan memangsa cakarnya memangsa mangsanya dengan cakar. Dia predator dengan mencengkram. Kemudian mencabik-cabik dan memakannya. Maka walau alam yang mendekati dari pertanyaan kelelawar ini kelelawar memang enak untuk dimakan. Makanan masih banyak. Kenapa dipermasalahkan juga? Kembali kepada permasalahan itu. Kalau kelinci memang kita banyak sate kelinci. Namun masalah kelelawar, masalah buaya, memang nggak ada ayam. Ya, Alhamdulillah tukang ayam ada di tempat kita. Bisa halal, jelas dalilnya. Cari-cari kelelawar. Hasil yang mendekati dalil dengan adanya jenis kelelawar seperti itu, maka wallahu alam mungkin hanya sodok saja atau kelelawar kecil yang makan buah-buahan. Tapi wallahu alam, Anda pernah lihat di rumah sana yang banyak kelelawar, dia ternyata makan cicak. Berarti apa? Berarti mengambil cicak. Seperti itu. hasil inilah kenapa para ulama mengharamkannya. Seperti Asyafi'iyah, Syafi'i dan Imam Ahmad dan pengikut Abu Hanifah, maka ini yang lebih mendekati kepada pendalilan. Kesimpulannya, buaya haram atau tidak? Haram. Kalau buaya laut? Halal. Terus sadat ataupun kelelawar, haram atau halal? Nah, terserah. Kalau kita haram, sesuai madhab Imam Ahmad, Syafi'i, dan sebagian Imam Malik. Nah, kelinci, halal. Secara kecuali orang-orang mereka minal mansukhah. Mereka itu adalah jenis-jenis yang ah, yang mansukh yang hasil perubahan. Dulu manusia diadab oleh Allah dijadikan kelinci. Maka kelinci jadi-jadian itu hukumnya haram. Nah, Nanti lain lagi. Ini udah 52 menit ini. 53 sekarang. 7 menit lagi putus. Karena saya membuat streaming hanya satu jam. Lebih dari satu